Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pada bab selanjutnya di halaman 30 babu ma'rifati babu ma'rifatin ya. ya babu ma'rifati alamatil i'rabi ya. Ya bab ya tentang Ya, bagaimana mengetahui tanda-tanda i'rab? Di sini ada matanya dari matan jurumiyah yang sangat panjang lumayan. Qala al-musannifu berkata Ibnu Ajurum as haji bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab ya, pengenalan tentang tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u arba'u alamatin. Ya, ad-dhammatu wal wawu wa wal alifu wan nunu. Dan tanda i'rab rafa itu ada empat. Yang pertama domah ya, dan itu merupakan tanda aslinya. Wal wawu wawu huruf wawu dan wal alifu huruf alif wan nunu dan huruf nun. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع Adapun tanda marfu rafa itu menjadi tanda marfu dalam empat keadaan yaitu fil ismil mufradi wa jam'it taktsiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un ya ya tanda domah sebagai tanda marfu itu ada atau terdapat pada isim mufrad isim jamat taksir isim jamak muannas salim dan fiil mudhari yang tidak ya ada sesuatu yang bersambung di akhirnya wa amal wawu adapun tanda wawu sebagai tanda marfu fatakunu alamatan liraf'i fi aini fi jam'il mudhakkaris salimi wa fil asma'il khamsah adapun adapun wau sebagai tanda marfu itu ada pada dua keadaan atau dua tempat ya yaitu di isim jama mudzakkar salim dan isim yang lima apa itu al asmaul khamsah wahia abuka akhuka hamuka fuka zumalin ya isim al, al asmaul khamsah adalah abuka ayahmu akhuka saudaramu hamuka ya iparmu wafuka mulutmu wazumalin pemilik harta selesai wa ammal alifu adapun alif fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyatil asma'i khasatan Adapun alif sebagai tanda marfu yaitu ya dalam fitas niatil asma'i khosatan yaitu pada isim musanna atau yang bermakna dua saja secara khusus ya seperti uh, mu'minani yaitu marfu tanda marfunya alif Wa amma aw amma nunu adafun nun fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudari'i idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannas aw dhamirul muannasil mukhatabati Adapun nun yang menjadi tanda marfu itu bagi fi'il mudhari ya ketika bersambung padanya domir tasniyah yang bermakna dua atau domir jam'in ya domir yang menunjukkan makna jamak pada fiil atau domirul muannasil mukhatabah atau domir muannas mukhatabah ya, orang yang diajak bicara walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal a, wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hasfun nuni adapun untuk i'rab nasab itu ada lima tanda berbeda dengan tanda uh, i'rab rafa hanya empat adapun nasab itu ada lima tandanya yang pertama al-fathah dan al-fathah ini merupakan tanda aslinya wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni ya alif kasrah huruf ya dan hasfun nun, dihapusnya nun, dihapusnya nun. Wa fa ammal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadi'a. Adapun fathah menjadi tanda mansub itu pada tiga keadaan atau tiga tempat yaitu fil fil ismil mufradi Wajam taksiri وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناسب yattasil bi akhirih syai'un yaitu pada isim mufrad pada isim jamak taksir pada fi'il mudhari ketika masuk padanya ya nasibun ya ketika masuk padanya ada amil nasab walam yattasil bi akhirih syai'un dan tidak bersambung ya, dan tidak ada sesuatu yang bersambung pada akhirnya. Wa amal alifu adapun alif fatakunu alamatan linnasbi menjadi tanda mansub ya yaitu pada fil asma'il khamsati nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashab wa, wa ma asbaha dzalika ya alif menjadi tanda nasab itu pada isim-isim yang lima seperti pada contoh roa itu abaka aku melihat ayahmu abaka di sini adalah al asmaul khamsah atau isim-isim yang lima abaka di sini mansub tandanya adalah alif wa akhoka atau saudaramu wa ma asbaha dan apa-apa yang menyerupai seperti itu wa amal kasratu fatakunu alamatan linnasbi Adapun kasrah ya menjadi tanda mansub pada isim jama muannas salim. Wa amal ya'u fatakunu alamatan linasbi fi fitas niati wal jam'i. Adapun ya menjadi tanda mansub pada isim musanna yang bermakna dua dan uh, jama ya isim jama yang jama. Wa amma hasfun nuni fayakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bisabatin nuni. Adapun hasfun nun atau dihapusnya nun menjadi tanda nasab itu pada fiil-fiil yang lima ya, yang fiil tersebut marfu dengan tetapnya huruf nun ya Walil khafdi salah satu alamatin. Adapun yang khafat atau jar itu ada tiga tanda. Yang pertama al-kasratu. Al-kasrah itu tanda yang asli. Wal ya'u fathah dan ya dan fathah adalah tanda turunannya. Fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salah salasati mawadhi'a. Adapun kasrah menjadi tanda khafat atau majrur dalam tiga tempat. Ya, fil ismil mufradil munsarifi wa jam'il taksiril munsarifi wa jam'il muannas salimi wa am ya. Dan pertama adalah kasrah menjadi tanda khafat itu pada isim mufrad yang munsarif. Yang kedua, jamak taksir yang munsarif dan jamak muannas salim. fil ismil mufradil munsharif. Ya, di sana ada catatan lau qala fil ismil mufradi wa jam'it taksiri al munsur al munsari al munsarifaini likafa walika walakinahu fassala lil lil idah ya lil idahi walam yuqalu wa jam'ul muannasis salimi al munsarifi لأنه لا يكون إلا منصرفا والمراد بالمنصرف الاسم المعرب الذي يلحق يلحق آخره الكسرة الكسرة وتنوين وتنوين وغير المنصرف الاسم المعرب الذي لا يلحق آخره الكسرة وتنوين Wahadal akhyaru lahu aksamun kathiratun walahu hududun wa alamatun wa alamatu wa alamatun arja'naha ila akhiril kitabi fayakfi al mubtadi'u fi badi'in fi badi'il amri an yatasawwaruhu ijmalan Ya, jika dikatakan ya ada pada isi mufrad dan jamak taksir itu munsharif, ya maka cukup ya karena ya karena itu sudah jelas ya tapi tidak dikatakan bahwasannya jam uh, eh, jamak muannas salim itu munsharif karena ya dia la yakunu illa munsharifan ya karena uh, eh, jamak muannas salim yaitu ya dia jamak ya isim tersebut sebenarnya munsharif ya berubah akhirnya nanti akan dibahas di bab selanjutnya tapi yang dimaksud wal muradu bil munsharif di sini yang dimaksud dengan munsharif di sini adalah al ismul mu'rabu alladhi yalhiqu akhiruhu al kasrah wa tanwin yaitu isim yang mu'rab yang akhirnya itu kasrah dan tanwin ya dan yang dimaksud goyuramun sorif adalah isim mu'rab yang akhirnya itu tidak kasroh dan tanwin ya seperti uh, eh, al ism alladzi yang yang tidak bisa menerima menerima tanwin ya nanti ada pembahasan lebih detail Wahadal hadzal akhyaru lahu aksamun kasiratun walahu hududun dan ya wahadal akhiru dan pada akhirnya ya pada bab goiro sorif itu banyak sekali pembagian-pembagiannya dan batasan-batasannya dan tanda-tandanya akan uh, kami keluarkan ya pada akhir kitabnya Kita saya Salim nanti pembahasannya akan dibahas e, pada akhir kitab fayak fi al-mubtadi'u fi badi'il amri an natasawwaruhu ijmalan Ya, adapun untuk pemula maka dicukupkan untuk perkara ini dan digambarkan hanya secara global saja. Ya wajami taksiri wal munsarifi wajam ilmu anasis salimi. Ya, jadi tanda kasroh itu untuk isim mufrad yang munsorif, jama taksir yang munsorif dan jama muannas salim. Namun jama muannas salim itu tidak disebut munsorif ya tadi seperti yang dijelaskan. Padahal sebenarnya dia munsorif, tapi yang dimaksud munsorif di sini adalah isim yang tidak menerima yang akhirnya itu tidak kasroh, tidak bisa menerima kasroh atau tanwin. Ya. Tapi jama muannas salim tidak seperti itu, makanya tidak dikatakan munsorif. Walaupun nanti dia majrurnya ya majrurnya itu dengan kasroh ya namun mansubnya itu dengan uh, kasroh juga ya mansubnya dengan kasroh juga ya seperti pada yang kalimat di halaman 30 nya ya tanda nasab bagi jama muannas salim adalah kasroh wa amal ya'u pun ya sebagai tanda khafat fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a fil asma'il khamsati wa fit tasniyati wa jam'i Adapun ya menjadi tanda khafat atau jer itu pada tiga tempat yaitu isim yang lima, pada isim musana yang bermakna dua dan pada isim jama' Maksudnya jama' uh, muzakkar salim. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarifu. Adapun fathah menjadi tanda khafat atau jer pada isim yang tidak bisa di yang tidak bisa menerima tanwin. Walil jazmi alamatani as-sukunu wal hasbu. Adapun i'rab jazm ada dua tanda yaitu sukun menjadi tanda aslinya dan al-hasfu. Al-hasfu itu artinya dihapus. Apa yang dihapus maksudnya dihapus huruf akhirnya. Itu tanda jazm turunan. Fa amma sukunu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri. Adapun sukun menjadi tanda e, majzum pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Wa amal hasfu adapun dihapus huruf akhir menjadi tanda jazm fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i al mu'tali al akhiri wa fil af'alil khamsati allati raf'uha bisabatin nuni Adapun dihapus huruf akhirnya menjadi tanda majzum itu adalah bagi fi'il mudhari yang kemasukan huruf ilat di akhirnya atau mu'tal akhir.